Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ma'du Alhamdulillah pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada saya kesempatan kepada kita juga semuanya itu kesempatan berupa sehat wal afiat kesempatan berupa kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat bersama-sama bertemu berjumpa kembali meskipun dengan kondisi atau suasana yang tidak langsung ini atau dengan istilah tidak bertatap muka secara langsung dikarenakan wabah pandemi virus corona yang belum selesai, yang belum berakhir. Dan kita semua berharap mudah-mudahan wabah virus corona, virus COVID-19 di bumi ini, di dunia ini dapat segera berakhir wabil khusus di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Khususnya di Jawa Timur provinsi tercinta ini dan juga di Kabupaten Pasuruan yang tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita bersama-sama dapat berkumpul, dapat bermuajahah untuk melaksanakan ibadah dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat serta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan kali ini uh, saya tidak lama-lama, hanya singkat saja, hanya menyampaikan intinya saja, yaitu menyampaikan sebuah materi atau pembahasan atau tausiah atau ceramah singkat mengenai hari raya Idul Kurban atau Idul Adha yang akan jatuh, yang akan kita sambut beberapa hari mendatang ini. Sejarah awal mula hari raya Idul Adha atau Idul Kurban bermula dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang dimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bermimpi akan menyembelih anaknya menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam yang dimana mimpinya itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam sebagaimana diceritakan di surat As-Saffat ayat 102 Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر satajiduni insyaallah minas sabirin maka ketika anak itu maksud dari anak itu adalah Nabi Ismail maka ketika anak itu sampai pada umur umur dewasa sanggup berusaha bersamanya Nabi Ibrahim berkata wahai anakku sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan Allah padamu. Insya Allah kau mendapatiku sebagai orang yang sabar. Kemudian Allah Swt melanjutkan ayatnya. Yaitu ketika Nabi Ibrahim telah membaringkan anaknya Nabi Ismail yaitu tertera dalam surat Al-Saffat lanjutannya yaitu ayat 103 falamma aslama wa lil jabin kemudian ayat 104 Wanadainahu ayya ibrahim qad saddaqata ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin ayat 103 sampai 100 105 yang artinya maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Lalu kami lalu kami panggil dia wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi. Sesungguhnya sungguh demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ketika Nabi Ibrahim telah membaringkan anaknya Nabi Ismail di atas pelipisnya, yaitu sudah bersiap-siap untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Kemudian Allah memanggil beliau, memanggil Nabi Ibrahim. Hai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya Sungguh demikian kami telah memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantikannya, menggantikan Nabi Ismail yang akan disembelih itu berupa seekor kambing yang sang yang besar, yang gemuk. Sebagaimana dilanjutkan oleh Allah Subhanahu taala di surat As-Saffat ayat 106 sampai 108. Inna hadza lahu inna hadza lahu al-bala'ul mubin wa fadainahu bi dhibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata dan kami tebus anak itu dan kami tebus anak itu Nabi Ismail dengan seekor sembelihan yang besar. Allah Subhanahu taala menggantikan Nabi Ismail yang akan disembelih yaitu e, digantikan berupa seekor sembelihan yang besar yaitu berupa seekor kambing yang gemuk. Kemudian ayat 108 Watarokna alaihi fil akhirin wa tarakna alaihi fil akhirin dan kami abadikan untuk Ibrahim ujian di kalangan orang-orang yang akan datang kemudian salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin selamat selamat sejahtera bagi Ibrahim demikianlah kami telah memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik ayat 109 sampai dengan ayat 110. Itulah sekelumit kisah awal mula hari raya Idul Adha atau Idul Kurban yaitu awal mulanya dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yaitu uh, Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Ismail yaitu intinya ketika Nabi Ibrahim bersiap-siap akan menyembelih anaknya kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggilnya dan memanggilnya karena Nabi Ibrahim telah membenarkan mimpinya yaitu mimpi Nabi Ismail diperintahkan untuk Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantikan atau menebus sembelihan Nabi Ismail yang akan disembelih tersebut dengan seekor sembelihan atau seekor kambing. Itu sekelumit kisah awal mula hari raya Idul Kurban yang dilestarikan sampai dengan detik ini, sampai dengan tahun ini kita merayakan hari raya Idul Kurban. Dan pada hari Idul Kurban atau Idul Adha kita disunahkan untuk membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir sebanyak-banyaknya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi disunahkan untuk membaca takbir, eh, tasbih, tahmid, tahlil dan takbir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak-banyaknya dan kita juga dianjur disunahkan untuk berpuasa di hari sebelum hari raya Idul Adha yaitu di hari Arafah karena di hari, karena hari raya Idul Adha juga bertepatan dengan bulan haji yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah para jamaah haji sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Ketika melaksanakan wukuf, para jamaah haji eh, di sunnah dianjurkan untuk memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah, memperbanyak membaca Al-Quran. Dan kita yang berada di tanah air yang tidak melaksanakan ibadah haji disunahkan untuk ber, berpuasa di hari Arafah yaitu bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah dan tahun ini eh, ibadah haji untuk sementara ditiadakan dikarenakan wabah virus corona. Tetapi ibadah haji menurut informasi dari kerajaan Arab Saudi yaitu yang diumumkan pada bulan Juni yang lalu bahwa jamaah ibadah haji tetap dilaksanakan tetapi dibatasi seribu orang itu menurut berita yang saya dengar. Mudah-mudahan virus corona segera berakhir dari dunia ini. Agar kita semua dapat melaksanakan berbagai aktivitas, berbagai ibadah, juga bisa menuntut ilmu, juga bisa melaksanakan berbagai aktivitas apapun dengan tenang, dengan khusyuk, dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Dan selain itu kita pada bulan Dzulhijjah diharamkan untuk berpuasa yaitu pada hari-hari tertentu yaitu hari Tashrik 11, 12, 13 Hijjah kita diharamkan untuk melaksanakan puasa. Pada hari, Waktu-waktu diharamkannya ibadah puasa yaitu pada hari tertentu seperti hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha dan 13 eh, dan 3 hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Dan